Andre, selamat pagi. Selamat pagi. Saya rasa ah, ini ya bendungan yang ada itu sudah tidak mampu lagi menampung air. Untuk itu saya mengimbau supaya pemerintah itu membuat bendungan baru. Utara, selatan, timur, barat ada lahan kosong itu dibuat danau buatan. Akhirnya ah, danau itu tempatnya menampung air. Sebab danau penampungan air yang ada bendungan yang ada itu sudah tidak sanggup lagi mampu resapan air sehingga air meluap jadi ya saya mau bawa aja itu harus pemerintah harus membuat dana buatan terima kasih Bu Pak Rudi Pak Rudi ya ya silakan Pak Rudi oh iya ya inti masalahnya kan hujan ya jadi kita saya rasa itu lebih bagus kita banyak mendalami ilmu pawang hujan Bu. Jadi supaya tidak turun hujan. Itu aja intinya. Terima kasih. <laughs> Ya selamat pagi.、Uh, eh, saya agak rancu nih pertanyaan apakah permasalahan macet karena banjirnya atau permasalahan banjirnya. Tapi kalau memang permasalahan banjirnya, sebetulnya kita Jakarta ini, kita tidak punya sistem drenase drainase yang bagus ya, seperti di luar negeri itu semua mereka punya gorong-gorong yang sangat besar di bawah tanah. Kalau kita lihat eh, seperti kota-kota metropolitan New York, Sydney dan sebagainya, itu mereka tidak ada yang eh, surface eh, aliran got di samping kiri kanan jalan surface itu tidak ada. Mereka semua adalah gorong-gorong yang besar. Pengerjaan gorong-gorong itu sama persis dengan pengerjaan MRT. Jadi pada saat pengerjaan MRT di dalam tanah, pengerjaan gorong-gorong ini juga harus sama dilakukan juga. Jadi supaya kita punya gorong-gorong yang besar, ukuran besar di dalam di bawah tanah yang langsung dari ke laut tanpa hambatan sampah dan sebagainya. Mungkin itu aja kali karena dengan pembuatan kanal kiri kanan, kanal utara, kanal barat, kanal timur, selatan tidak pernah beres, tetap banjir aja karena drainasenya mampet yang ke kanal itu juga. Mungkin itu aja terima kasih. Andi. Ya pagi.、Hmm. Saya mungkin pendapatnya beda. Dengan semakin banyaknya bangunan di Jakarta, itu daerah resapan air itu berkurang dengan banyaknya mall, kemudian apartemen, segala macam, dan perumahan. Sehingga air yang eh, jatuh ke dalam bumi itu nggak ada. Itu yang mungkin dibuatkan banjir. Demikian eh, dari opini saya. Oke. Pagi Pak Hendra Ya pagi Bu Silahkan Pak eh, Menurut saya kita harus berani bayar ahli hidrologi dari luar negeri yang profesional Untuk mengatasin ini gitu Itu aja dari saya Oke Pak Yopi Komentar saya itu saran aja ya Sebenarnya kata kuncinya sih disiplin sih Memang saya sering berpergian ke beberapa negara Saya bandingkan India yang begitu buruknya tapi mereka punya beberapa aspek disiplin yang cukup tegas lah kalau naik mobil naik kendaraan umum buang sampah jadi disiplin itu luas banget ya bagaimana bangsa ini jadi disiplin ya. sampai pada tempatnya berkendaraan pada waktunya yang benar gitu loh itu aja sih kata kuncinya lalu pemerintah juga harus disiplin disiplin menyelesaikan, menyelesaikan proyek-proyek yang berhubungan misalnya dengan jalan raya itu cepat selesaikan tidak tunggu di akhir tahun baru diselesaikan. Jadi kata kuncinya disiplin. Itu aja Mbak. Ya. Baik, terima kasih Pak Yopi. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang. Ya, salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang tidak peduli. Jadi terutama mungkin yang mereka di daerah kumuh yang buang barang seenaknya, kesadaran untuk mencegah lingkungan kurang. Kemudian dari pihak aparat ya mereka juga melihat seperti ini kelihatannya putus asa sehingga ya biarin aja lah yuk adik baik terima kasih bagus Agus selamat siang Bapak saya Zainal siang Bu kalau saya berpendapat ya halo ya monitor radio boleh sedikit dipelankan Bapak supaya tidak feedback Nih, eh, kalau pendapat saya ya masyarakatnya itu kurang bersih, kurang bersih lah ibaratnya kota itu kan penuhnya penuh sampah, kot di mana-mana penuh sampah. Apa itu jalur hijau itu kebanyakan buat apa ya buat bangunan liar itu kau dibiarin aja gitu. Apa ada nggak apa-apa, yang nggak ada, apa pemerintahnya nggak tahu. Kita, saya juga nggak ngerti. Nanti kalau udah hari penuh baru ribut, baru sedikit dibiarin itu kan aturan buat resapan air bisa itu ya banyak banyaklah yang bisa dilakukan. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang Bu. Komentarnya bagaimana Pak? Ya solusinya ini Bu. Ketertiban sih Bu. Pembuangan sampah itu harus teratur gitu terus. Pemerintah DKI itu harus ini mengadakan apa itu pendekatan sama daerah-daerah penyangga gitu Bu seperti dengan Bogor, dengan Tangerang gitu. Mhm. Terus itu program yang budget kanal itu harus dilanjutin dan apa itu disiapin gitu Bu, supaya air mengalir gitu Bu. Mhm. Cukup Terus Bapak? Itu mengenai daerah-daerah yang seperti Jakarta Utara itu Bu, mhm. itu kan sebetulnya daerah resapan itu seperti hutan rawa-rawa itu. Nah gimana sekarang itu buat pembangunan seperti Ancol, Marina pengembangannya dari istilahnya dari barat sampai timur itu Bu. Dari istilahnya dari Cilincing sampai sampai itu Jakarta Barat sampai ke pantai yang di Tangerang itu Bu. Oke. Ya seperti itu aja Bu. Selamat siang Pak Bibi. Selamat siang. Baik, silahkan Bapak. Untuk daerah-daerah yang ada genangan itu harus dibuat sodetan. Jadi satu penyaluran air yang langsung dibuang kalau ada sungai atau uh, eh, selokan besar yang dekat itu. Kalau tidak ada, dibuat satu sumur resapan yang sangat besar. Memang tidak akan eh, bisa, kalau misalnya terus-menerus masih akan tetap tergenang. Tapi untuk sementara katakan dalam waktu setengah jam sampai satu jam sehingga orang-orang bisa menyelamatkan diri maksudnya di jalan itu eh, itu baru bisa bisa agak mengurangi kemacetan kedua jangka panjangnya ibu kota negara harus dipindahkan ke luar Jawa kalau bisa ke Kalimantan jauh jauh mungkin supaya potensi kemacetan baik dari jumlah banyaknya kendaraan pembangunan yang makin lama makin lama eh, banyak dan berkonsentrasi di pusat kota bisa dikurangi dan dipindahkan ke daerah di daerah-daerah terpencil. Terima kasih. Terima kasih Pak Wibi. Pak Gilbert? Eh, iya, itu, itu sih nggak segampang itu ya. Itu masalahnya rumit sekali. Jadi bukan tugas dari Pemda aja. Harus tugas dari pusat juga. Kan ini kan ibu kota negara tidak se, tidak segampang apa yang dibicarakan barusan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dari dulu kok udah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang nggak selesai selesai, ya kan? Ini masalah masalah pelik dimana mana pun sama di kota-kota dunia seperti di Bangkok gitu. Tergantung ini semua kan tergantung daripada rakyatnya juga. Kalau rakyatnya mau hidup dengan disiplin tinggi, ya kan? Dan juga kita mem mempunyai pemimpin yang bagus seperti Pak Jokowi, ya secara bertahap akan bisa diatasi lah. Ya kan? Gitu aja, makasih. Ya. Selamat siang Bu Nika ya, Mama Nika. Ya, ya. Silakan Ibu. Kalau saya menyarankan untuk lebih apa tegas ya, jadi kalau tampang itu apa daerah-daerah yang apa penyusiman nggak ada tempat sampah itu harus diperketat terus untuk eh, tempat tinggal yang di pinggir-pinggir kali itu harus benar-benar kalau memang tidak boleh tidak boleh karena mereka kebanyakan pembuangan sampah pasti ke saluran-saluran air nah itu terus kalau untuk kemacetan itu lebih banyak karena eh, faktor banyak atom-atom yang masuk ke dalam di bagian jalan nah itu yang harusnya pemerintah tempat itu tapi memang tidak boleh tidak boleh jangan sambil banyak baru boleh Nah itu udah pasti sampah itu akan berantakan kemana-mana dan terjadi suatu banjir. Uh mhm. -huh. Itu aja saran saya. Terima kasih Mama Mika. Selamat sore Pak Deasif. Ya selamat sore. Komentar Anda Pak. Ya kalau menurut saya eh, pertama saya ingin bertanya kamu itu yang masalah eh, banjir kali, banjir kanal timur itu apakah tidak berfungsi? Itu bukannya untuk mengatasi banjiran dan itu merupakan proyek besar loh. Uh, kedua, saya rasa efektivitas gorong-gorong kita ini juga sangat, sangat tidak memadai. Saya masih ingat tahun lalu atau dua tahun lalu itu ada pembangunan besar-besaran di sepanjang jalan MH Tamrin, jangan kita lupa. Itu sudah mengakibatkan kemacetan luar biasa. Nah itu bagaimana? Apa ada di, apa dikaji ah, sampai sejauh mana efektivitasnya? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Grasit.